الحمد لله الحمد لله الذي أمر عباده باتباع الشرع الشريف والعمل وبين الحلال والحرام على لسان رسوله الأمين وكتب السعادة لمن عمل بكتابه المبين وقضى بالذلة والشقاء على من خالف أمره فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتقبين أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Dari mimbar yang mulia ini usikum wa nafsi bitaqwallah Kami wasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah bimtithalil awamir Wajtina bin nawahi melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya Maashirul muslimin rahimakumullah akhir-akhir ini sering kita melihat tayangan televisi yang menayangkan macam-macam berita bencana banjir bandang tanah longsor pertikaian di mana-mana pertikaian antar suku, antar umat, antar bangsa, antar daerah, peperangan, pertikaian antar golongan, baik dalam negeri maupun di luar negeri, baik skala nasional maupun skala internasional. Sementara korupsi semakin merajalela, mulai dari Jakarta sampai daerah yang paling pelosok pun. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejenak mari kita renungkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Hafidz Al-Syah Shihabuddin Al-Asqalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saya ti zamanun على أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاث بليات أولاها يرفع الله البركة من كسبهم والثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان Kata Nabi saya sayati zamanun suatu masa akan datang akan datang suatu zaman ala ummati terjadi pada umatku umat Muhammad yafiruna minal ulama wal fuqaha mereka lari jauh dari ulama mereka jauh dari fuqaha artinya ulama yang alim dalam bidang fikih apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah kalau umat Muhammad sudah jauh dari ulama sudah jauh dari fuqaha fayattalihimullahu bisalasi baliyatin maka pada gilirannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpahkan tiga musibah besar Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan musibah yang besar pada umat ini umat Muhammad. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan pekerjaan mereka. Gaji mereka tidak barokah. Bayaran mereka tidak barokah. Rizki mereka tidak barokah. satu wasaniatu Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang nomor dua, Allah subhanahu wa ta'ala menguasakan kepada mereka seorang pemimpin yang zalim, yang suka menyakitkan, yang menyakiti hati umat. Dan yang nomor tiga, wasali satu, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Mereka keluar dari dunia atau mati bighairi imanin tanpa membawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua mengerti dan sering mendengar bahwa fungsi ulama adalah warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Merekalah yang menunaikan tugasnya sesuai petunjuk Allah yang mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan fuqaha adalah mereka yang mengerti dan paham terhadap hukum Islam. Melalui bimbingan merekalah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya apabila ulama apabila fuqaha telah dijauhi petunjuknya tidak diperhatikan fatwanya, dilecehkan ajarannya, bahkan menyakiti hatinya, maka tunggu saatnya malapetaka menimpa umat itu sendiri, umat Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiga bencana yang disinyalir dalam hadis tersebut tampaknya telah kita rasakan ma'asyiral muslimin. Betapa tidak kenyataannya banyak sekali kita mendapatkan rizki tapi barokahnya tidak ada. Gaji kita besar tapi hutang kita juga banyak. Uang banyak tapi nilainya kecil. Bayangkan uang Indonesia yang disebut rupiah. Kalau ditukarkan dengan satu keping dolar. Harus dibeli 9.300 rupiah. Bahkan pernah sampai 700 17.000 rupiah. Hasil kekayaan negara kita banyak. Sumber daya alam kita melimpah. Tapi hutang kita, hutang bangsa Indonesia, Masya Allah banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, manakala umat Islam lari dan jauh dari ulama dan fuqaha, maka pada gilirannya mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim, mereka akan dikuasai oleh rejim yang menyengsarakan, rezim yang bengis yang suka menyakitkan umat, yang suka menyakitkan dan menyengsarakan umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal kita tahu bahwa umat Islam di tanah air ini adalah mayoritas. Kenapa sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik? Pengalaman demikian ini telah lama kita rasakan umat Islam dikebiri hanya formalitas keislaman yang tampak di permukaan. Sudah saatnya kita umat Islam mengedepankan ajaran ulama untuk kepentingan umat. Memilih mereka untuk menjadi pimpinan agama, menjadi pimpinan bangsa. Sebab hanya ulama lah ma'asyiral muslimin yang diberi kelebihan oleh Allah yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Fatir 28 innama yakhshallaha min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah Musibah yang ketiga apabila umat Islam menjadi ulama dan fuqaha adalah mati tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min zalik. Hilangnya keimanan seorang merupakan musibah yang besar yang menyebabkan orang mengalami kesengsaraan yang luar biasa beratnya di akhirat nanti. Padahal ma'asyiral muslimin bila dibandingkan dengan kemewahan, dengan kesenangan yang diperoleh di dunia tidak ada bandingnya sama sekali, tidak seimbang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada tiga bencana besar akibat kita jauh dan dari, lari dari ulama. Yang paling berat adalah bencana yang ketiga yaitu dikhawatirkan mati suul khatimah. Mati tidak membawa iman dalam dada. Maka tiada lain tiada jalan yang lebih baik agar hidup kita, agar bangsa dan umat ini aman sentosa, diberi rizki yang barokah, menuju masa depan yang cerah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kembali ke jalan Allah melalui bimbingan para ulama. Tapi realitanya kita tidak suka duduk dengan ulama, tapi lebih dekat dengan para pejabat tinggi kita lebih suka dekat dengan calon pejabat tinggi. Lebih suka kita duduk-duduk dengan politikus, broker-broker politik, makelar-makelar politik. Kita lebih dekat dengan pengusaha-pengusaha besar. Kita lebih senang duduk bersama orang-orang yang sukses karena kepentingan bisnis. Padahal jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis, man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu zahaba sulusa di imanihi barang siapa yang merendah-rendah kepada orang kaya kepada pejabat karena li ghinahu karena kekayaannya karena jabatannya zahaba sulusa dinihi zahaba sulusa imanihi maka orang itu akan kehilangan dua sepertiga imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari Hendaklah kalian duduk dengan ulama dan mendengarkan apa yang dikatakan mereka. Apa yang dikatakan hukama, ulama ahli hikmah Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal majita. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang kering keronta ini. Hati yang mati ini. Binuril hikmah. Dengan nur hikmah ilmu ulama. Kama yuhyil ardal maitata bima ilmatori. Sebagaimana, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang kering keronta. Bumi yang mati bima ilmatori. Dengan air hujan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian begitu juga agar tidak banyak musibah yang menimpa negeri ini dan negeri-negeri Islam lainnya di penjuru dunia yang datang susul menyusul. Mari kita bersama-sama ma'asyiral muslimin introspeksi diri dengan jalan bertaubat mengharap rahmat Allah tanpa putus asa. Firman Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim" لا من taqnatu الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Innahu هو الغفور الرحيم Katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Janganlah kalian berputus asa min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat selanjutnya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatikumul azab summalatun sarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab datang kepadamu wa aslimu lahu min qabli ayyatikumul azab summalatun sorun. Kalau sudah azab jatuh, kalau musibah diturunkan, kalian tidak akan ditolong lagi oleh Allah. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan hidayah, dijauhkan dari malapetaka musibah dan bencana. Sewan kehadirat Allah membawa setupu amalan solihan makbulah Amal yang diterima di sisi Allah dan dalam keadaan husnul khatimah. Wa husnul khatimah. Wa husnul khatimah. Nas'alullaha ayya ja'alana qadatan wa qudwatan fil khairi. Wa la yaja'alana qadatan wa qudwatan fil syarri. Wa adkhalana wa iyakum fi jannati aminin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul. Wa biqaulihi yahtadil muhtadun. wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بالأمن والإيمان وغمرنا بالفضل والنعم والإحسان أشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان اللهم صل على سيدنا محمد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 Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man khadala al muslimin wansurna wa iyahum ala a'da'ina a'da'id din Allahumma ansur ahkama syari'ati nabiyina Muhammadin fi mamarrid duhuri was sinin fi baldatina Indonesia wa fil alamil islami kulli amin ya rabbal alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun uzkurullaha al alazim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salata